Kalau kita hari raya, harinya yang dijadikan hari raya. <clears throat> Tapi kalau malaikat mempunyai malam hari raya gitu, malam raya. Yaitu Lailatul Qadar dengan Lailatul nisf min Sya'ban malam nesef min Syaban dengan Lailatul Qadar. Itu hari rayanya malaikat. Di, di malam hari tapi kedua-duanya malam. Karena malaikat tidak membedakan antara malam dan siang. Kalau manusia di waktu malam hari tidur. Tapi kalau malaikat tidak tidur. Wal malakul ladzi bila abin wala um la akla la syurba wala nauma lahum oleh karena itu, bagi para mereka tidak ada bedanya mau malam hari mau siang hari itu sama bagi mereka. Jadi hari raya yang barusan kita lewati, hari raya Idul Adha, itu sebenarnya lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Jadi ketika kita merayakan hari raya Idul Adha, maka hari tersebut itu lebih utama, lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri yang kita rayakan besar-besaran. Yang mungkin bagi manusia kesenangan di hari raya Idul Fitri lebih daripada di hari raya Idul Adha. Tapi sebenarnya hari raya Idul Adha di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai yang lebih. Buktinya Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Qur'annya yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sholli di sini salat hari raya Idul Adha, bukan salat hari raya Idul Fitri. Salat hari raya Idul Idul Fitri tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkannya hanya di dalam hadis tapi di dalam Quran tidak disebutkan dan tentunya apa yang disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai yang lebih daripada yang tidak disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Jadi hari raya Idul Adha lebih mulia. Dan hari raya Arafah sebenarnya yang kemarin juga kita lewati itu lebih mulia daripada kedua hari raya. Jadi hari raya Arafah yang kita berpuasa itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kedua hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Bahkan hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam satu tahun. Jadi dalam satu tahun hari yang paling mulia adalah hari raya atau hari Arafah. Ya. Dikatakan dalam faedah yang pertama di sini, Salatul idan kal kusuf wal istisqa min khawas hazihil ummah. Salat hari raya ini dua hari raya dan begitu juga salat kusuf dan istisqa itu min khawas hazihil ummah. Termasuk keistimewaan umat ini. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat idul adha, sholat idul fitri, sholat kusuf, sholat istisqa. Itu semuanya keistimewaan umat ini yang artinya tidak ada di umat-umat yang sebelumnya. Ada mungkin umat-umat yang sebelumnya pernah juga istisqa. Nabi Allah Isa Pernah juga istisqa Nabi Allah Musa, pernah istisqa Nabi Allah Sulaiman, pernah istisqa mengharap turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Allah Musa pernah suatu waktu istisqa dengan kaumnya. Ketika mereka semuanya istisqa bersama Nabi Allah Musa, tapi tidak turun-turun hujan yang mereka harapkan. Sampai Nabi Allah Musa menanjat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, mereka semuanya berdoa memohon kepadamu. Tapi kenapa kamu tidak kabulkan permintaan mereka padahal mereka sudah mengharap dan memohon kepadamu?" Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? "Ya Musa, Bagaimana aku akan mengabulkan dan memenuhi permintaan dan keinginan mereka? Sedangkan di antara mereka itu yang istisqa ada satu yang namam. Ada satu yang melakukan dosa namimah. Namam mengadu domba. Namimah mengadu memfitnah antara fulan dengan fulan, antara golongan ini dengan golongan ini. Jadi bagaimana aku mengabulkan keinginan mereka jika di antara mereka ada satu? Kalau ini satu, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat. Oleh karena itu dianjurkan bagi yang mengeluar, yang keluar dalam istisqa itu harus orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang bermaksiat. Kalau yang memohon nantinya orang yang bermaksiat malah dikhawatirkan tidak turun hujan. Makanya katanya Sufyan Asauri, sebenarnya hakikat doa adalah tarkul maksiat. Hakikat doa adalah meninggalkan maksiat. Kalau kamu meninggalkan maksiat, apapun keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kamu meminta, tanpa kamu berdoa. Tapi kalau kamu berminta dan memohon walaupun dengan menangis, tapi kalau makanannya haram, tangannya melakukan yang haram, kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat yang haram, memohon, meminta, berdoa kepada Allah, kira-kira dikabulkan, diijibahkan, ya tentunya Allah tidak akan mengabulkan dan tidak ada tidak mengijabahkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, doa seorang hamba? Sedangkan hamba tersebut dengan senjatanya memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karena itu di dalam istisqa akan dianjurkan minimal kita tahu dalam istisqa dianjurkan untuk mereka bertobat terlebih dahulu tobat yang punya salah dengan orang meminta maaf yang punya salah dengan Allah istighfar menyesal mengembalikan hak yang sudah mencuri mengembalikan hak yang dia curi kepada haknya kepada orang yang memiliki barang tersebut yang pernah riba, dia minta maaf kepada orang yang hibai dan seterusnya. Itu dianjurkan dan sangat dianjurkan termasuk satu poin yang penting dalam cara untuk istisqa memohon air dari Allah Subhanahu wa taala bahkan dianjurkan berpuasa terlebih dahulu tiga hari ini semuanya agar mendorong dan mendekatkan kepada terkabulnya doa mereka keinginan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ketika Nabi Musa mengatakan demikian, maka Allah mengatakan bagaimana aku mengabulkan doa mereka padahal di antara mereka padahal satu. Nabi Musa bertanya, "Ya Rob, siapa satu orang itu yang namam?" Kurang ajar itu. Gara-gara satu orang aja kan sampai mereka umat tersiksa, terbebani dengan tidak turunnya hujan gara-gara cuma satu orang gara-gara satu orang. Jadi satu orang bisa menyebabkan turunnya azab. Satu orang bisa menyebabkan turunnya laknat Allah. Dan kalau sudah turun azab, turun laknat, turun musibah semuanya kena. Yang melakukan maksiat kena, yang juga orang soleh yang tidak melakukan akan juga terkena imbasnya. Oleh karena itu, ketika ditanya oleh Nabi Allah Musa, siapa? Satu orang itu. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, Ana melarang manusia. Aku melarang hamba-hambaku untuk berbuat namimah. Apa aku namaman? Apakah aku akan berbuat namimah? Kalau aku kasih tahu, berarti mengadu domba kan? Nanti Nabi Musa hawas. Oh ini ternyata kurang ngajar nanti. Artinya ketanyaan Allah, ya tidak mungkin anak sebut. Kalau anak sebut berarti anak ngadu domba antara inti dengan dia tapi suruh dan perintah mereka semuanya untuk bertobat dari segala dosa tanpa ditentukan siapa orang yang melakukan namimah mereka bertobat semuanya setelah mereka bertobat semuanya baru kemudian turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun hujan yang mereka harapkan sudah lama tidak turun hujan oleh karena itu dalam hadis dikatakan inna rahmatah La tanzilu ala khamin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka sekelompok orang yang diantara mereka ada satu orang yang memutus tali silatur rahmi. Jadi satu orang diantara mereka memutus tali silaturahmi itu menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang tidak berbuat maksiat, tidak ada salah, baik dengan Allah ataupun dengan manusia kena imbasnya juga gara-gara satu orang ini kalau ini orang-orang yang baik yang tidak berbuat salah kena imbasnya apalagi yang melakukan kesalahan apalagi yang koti rahim apalagi yang namam apalagi yang berbuat maksiat yang lainnya makanya dikatakan juga dalam hadis kudsi yang lain wa inna la'nati talhaku as-sabi min zuriyah au kama qamin zuriatin mal'un au makna yang di situ dijelaskan bahwasanya kalau sudah turun laknatku kata Allah Subhanahu wa taala maka laknatku akan mengena sampai tujuh keturunan jadi tujuh keturunan bisa kena gara-gara kakek yang ketujuh melakukan dosa, melakukan kesalahan. Jadi oleh karena itu kita menjaga diri kita daripada kesalahan baik dengan Allah dengan manusia itu termasuk menjaga anak-anak kita keturunan-keturunan kita daripada azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka salafus saleh kalau di antara keluarga mereka ada yang ada yang salah, ada yang kena musibah, itu mereka tidak pikir yang lain. Pasti mereka melihat kepada diri mereka sendiri. Berarti anak ada salah. Contoh misalnya, ya si anak kok ujiannya merah terus, kok tidak lulus, kok ahlaknya begini, kok suka begini, ahlaknya jelek dan seterusnya. Dikembalikan kepada mereka sendiri. Berarti jangan-jangan ini sebabnya anak Jangan-jangan anak mungkin kurang bagus hubungannya dengan Allah. Atau mungkin anak punya salah dengan manusia yang lain, dengan hamba Allah yang lain. Sehingga mereka memperbaiki diri. Ya, dengan itu mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kalau sudah turun rahmat juga akan mereka mendapatkan daripada anak-anaknya, istrinya, keluarga, keluarganya. Oleh karena itu, dikatakan bahwasanya termasuk keistimewaan umat ini adalah istisqa tapi secara khusus kita katakan caranya ya secara khusus itu yang sudah dijelaskan di kitab istisqa itu keistimewaan umat Muhammadiyah tidak ada pada umat-umat yang sebelumnya tapi kalau umat-umat yang sebelumnya pernah istisqa memang tapi caranya berbeda berbeda bukan dengan cara sholat yang kita sudah ketahui yang kita maklum. Kemudian juga termasuk kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Itu adanya dalam umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pada umat-umat yang sebelumnya. Termasuk juga sholat dua hari raya. Itu juga keistimewaan yang tidak terdapatkan pada umat-umat yang sebelum sebelumnya. Nih sholatul iden, kal kusuf wal istisqa min khawas hadhil Umat keistimewaan umat ini Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar ilaha illallah anna ilaha asyhadu anna muhammadan rasulullah حي لا شاء لا حول ولا قوة إلا بالله حي <coughs> على الفلاح Wal'id mustaqqun minal aut litakarrurihi bitakarruri sinin kata daripada al-id yaumul id hari raya id ini diambil dari kata al-aut ada yaudu audan yang artinya kembali ada yaudu audan kembali jadi dikatakan yaumul id hari kembali Kenapa kok diambil nama tersebut dari out yang artinya kembali? Ya, dikatakan di sini li takarrurihi bi takarruris sinin. Karena terulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Setiap tahun terulang, bahkan dalam satu tahun ada dua hari raya, hari raya lagi, terulang lagi, hari raya terus setiap tahun terulang. Jadi kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi dinamakan It, ya. Atau liau surur fihi atau karena kembalinya kesenangan di hari tersebut. Di waktu hari raya kita senang kan? Senang apa tidak senang? Senang dengan pakaian apa dengan apa? Senang dengan dua-duanya bagus itu jujur berarti ya senang kita berkumpul dengan keluarga kan senang dengan makanan juga yang enak-enak senang dengan pakaian juga yang baru-baru tapi tidak masalah kesenangan tersebut kesenangan yang halal kesenangan yang mubah apalagi tahadusan binikmatillah tapi kesenangan yang sesungguhnya bukan itu kesenangan yang sesungguhnya karena kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari raya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya, menurunkan rahmatnya, maufirahnya. Bahkan malaikat-malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala diutus untuk turun ke bumi untuk berkeliaran di jalan-jalan di ganggang menyerukan kepada manusia, ayo wahai manusia, ayo keluarlah dari rumah kalian masing-masing Pergilah kalian ke masjid Allah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini Allah Subhanahu wa taala akan membagi-bagikan maufirahnya. Akan membagi-bagikan rahmatnya kepada kalian semuanya. Maka di saat itu semua orang muslim senang dengan maufirahnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Dan sebaliknya di saat itu setan-setan juga akan menjadi susah karena ternyata apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka usahakan menipu manusia dengan maksiat-maksiatnya, ya membujuk manusia untuk berbuat kesalahan, pelanggaran dan lain sebagainya, ternyata semuanya dihapus dosa mereka di waktu hari raya, sia-sia usaha mereka. Sedih. Mungkin iblis akan menangis, anak buahnya akan menjerit. Tapi itulah yang kesenangan yang kita ya banggakan yang kita harapkan di waktu hari raya. Jadi bukan yang lain. Oleh karena itu Sayyidina Ali karamallahu wajah, ya di saat hari raya pernah dia hanya makan dengan roti yang keras. Ya walaupun dahulu pun normalnya mereka di waktu hari raya makan makanan yang enak-enak lebih daripada yang hari-hari biasa. Jadi sampai di antara yang dikatakan oleh fukaha dan ulama bahwasanya termasuk kewajiban seorang suami memberikan uang kepada istrinya untuk membuat kue di waktu hari raya. Jadi artinya dari dahulu sudah menjadi kebiasaan mereka di hari raya ada makanan yang lebih, ada makanan yang lebih enak-enak tapi di saat itu juga waktu hari raya Sayyidina Ali malah makan makanan yang tidak enak. Dikatakan hanya makan roti yang keras. Di saat itu orang-orang berkatakan ya Imam Ali, kenapa kamu tidak bersenang-senang? Tidak kena merayakan hari raya, ini hari kesenangan, ini hari raya bagi umat muslimin semuanya. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib, "Amas lana'id. id lana'id. Wahadan lana'id. Kemarin anak hari raya. Sekarang anak hari raya. Besok pun juga anak hari raya. Wa kulla yaumin la na'sillah ta'ala fi fahuwa lana id. Dan setiap hari kalau anak tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu bagi anak adalah hari hari raya. Itu hari raya yang sesungguhnya. Ya pernah seseorang menangis di waktu hari raya. Kenapa? karena dia tidak bisa memberikan pakaian yang baru buat anak-anaknya. Jadi dia namanya orang tua akan ingin anak-anaknya pakai pakaian yang baru, bahkan tidak masalah kalau orang tua tidak pakai pakaian yang penting, anak pakai pakaian yang baru. Tapi dia ternyata tidak mampu memberikan pakaian baru buat anaknya. Sehingga anaknya ini mengeluarkan air mata, meneteskan air mata. Anaknya melihat. Kenapa wahai ayahku kau kamu menangis? Akhirnya si ayah mengatakan, anak sedih ya wahai anakku anak tidak bisa membelikan untukmu baju yang baru di saat teman-temanmu pakai pakaian yang baru kamu tidak aku belikan pakaian yang baru katanya si anak wallahi ya abi demi Allah anak kesenangannya bukan dengan pakaian yang baru ketika kamu senang ridho kepadaku tak bagi anak adalah hari raya hari yang menyenangkan di saat kamu membuat eh, aku membuat marah kepadamu, maka itulah bukan hari raya, bukan hari yang senang. Jadi bukan hari raya kalau kamu berhak, kalau aku berdurhaka kepada orang tua. Bukan hari raya kalau aku membuat marah orang tua. Tapi hari raya yang penting kamu ridho kepadaku. Ini masih anak kecil, tapi sudah jiwanya sudah dibentuk oleh Allah seperti itu. Jadi pikirannya yang penting anak diridhoi oleh orang tua yang otomatis men ya ridha orang tuanya tentunya akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ta jadi dikatakan juga audi surur fihi dikatakan dan dinamakan hari raya karena di situ akan kembali yang namanya senang awalu idin sallahu nabi sallallahu alaihi wasallam idul fitri minas sana saniyah minal hijrah hari raya pertama Sallahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Idul Fitri adalah Idul Fitri bukan Idul Adha. Pertama yang dilaksanakan adalah Idul Fitri bukan Idul Adha. Minas sanasania itu pun di tahun yang kedua. Minal hijrah daripada hijrah. Berarti di Mekah ada sholat hari raya, Banda. Berarti di Mekah tidak ada sholat hari raya. Sholat hari raya adanya di Madinah Al-Munawwarah tahun kedua setelah hijrah. Jadi di Mekah belum ada sholat hari raya. Bahkan di waktu di Mekah pun belum ada yang namanya Jumatan. Tidak ada sholat Jum Jumat. Hanya ada sholat duhur. Jumat tidak ada. Pertama Jumat di juga ada di Madinah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi apalagi sholat hari raya, karena sholat hari raya, sholat Jumat kan kumpul semuanya orang Muslim. Sedangkan waktu di Mekah sebelum hijrah, orang-orang Muslim tidak mempunyai kekuatan. Yang punya kekuatan ketika itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang gures. Mereka mempunyai kekuatan, sehingga mereka melarang orang-orang Muslim berkumpul untuk melaksanakan sholat dengan bebasnya di Masjidil Haram Mekah. Ya, dengan itu mereka Nah, Nabi SAW tidak ingin membuat fitnah dan tidak ada perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat Jumat, sholat hari raya semuanya dilaksanakan pertama kali setelah hijrah. Wasuri'a fiha dan juga disyariatkan fiha di tahun kedua tersebut. Kalau udhiyah sama seperti udhiyah. Wafar di Ramadan juga kewajiban bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan juga tahun kedua nih. Ini banyak tahun kedua ini. Jadi sholat hari raya Idul Fitri disyariatkan, disyariatkan dan juga dilaksanakan di tahun <coughs> Wasuri afiha kemudian juga udhiyah ya disyariatkan juga di tahun kedua minal hijrah wafar di ramadan kewajiban puasa bulan Ramadan disyariatkan perintah tersebut di tahun ke Kedua, fi sya'baniha di bulan Sya'bannya di tahun kedua bulan Sya'ban di situ diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan wa zakatul fitri juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kapan di tahun kedua fi Ramadhaniha di bulan Ramadan. Jadi ini semuanya tahun kedua. Jadi Idul Fitri, Udhiyah, Ramadan, zakat fitrah semuanya di tahun kedua daripada hijrah hijrah. Jadi artinya semuanya itu tidak ada di Mekah. Udhiyah tidak ada di Mekah. Puasa Ramadan tidak ada di di Mekah. Yang ketiga, laisal idu liman labisal jadid. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Bukan hari raya bagi orang yang memakai pakaian baru, tapi hari raya sesungguhnya liman ta'atuhu tazid bagi yang taatnya kepada Allah bertambah bertambah yaitu tanda tanda daripada diterimanya puasa Ramadan khususnya berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Tandanya ketika selesai Ramadan dia akan bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya tidak pernah sholat menjadi sholat yang dulunya sholatnya setengah-setengah menjadi sempurna, yang dulunya tidak sholat sunnah menjadi sholat sunnah dan dulunya tidak pernah sedekah menjadi sedekah, tidak pernah baca Quran menjadi ini tanda berarti Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu seperti halnya juga sebagaimana halnya orang yang haji tinggal nanti perhatikan ketika pulang dari haji mereka yang haji ketika pulang dari haji apa bertambah bagus amalnya apa bertambah mundur berkurang berkurang zikirnya berkurang Qurannya berkurang sholatnya kalau bertambah berarti hajinya diterima oleh Allah kalau tidak bertambah berkurang berarti tandanya Allah tidak menerima haji hajinya laisa lahu jaza al hajrul mabrur laisa lahu jaza ilal jana hajrul mabrur mabrur ini artinya al makbul yang diterima sedangkan yang diterima tentunya yang di, mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala tapi ada tan tandanya itu tandanya tapi hakikatnya yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala walaisal id liman tajammala bilibas wal markub dan bukan hari raya bagi orang yang memperbagus diri bilibasi dengan pakaian wal markub dengan kendaraan kendaraan wa innamal id liman hufirat lahu tapi hari raya yang sungguhnya bagi yang diampuni baginya dosa do, dosa yang keempat ini yang tadi yang disebutkan salatu idil adha afdalu min salati idil fitri salat hari raya idul adha lebih mulia, lebih utama daripada sholat hari raya Idul Fitri. Wa yaumun min Ramadan dan satu hari daripada Ramadan afdal min yaumi Idul Fitri. Lebih mulia, lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Bahkan dalam uh, ta'liq hatta nukila an Ibni Hajar anna tamanni zawali Ramadan min al kabair. Bahkan Ibn Hajar menukil ya dinukil daripada Ibn Hajar dia berpendapat bahwasanya mengharap berangan-angan Ramadan itu hilang, Ramadan itu habis, itu termasuk minal kabair dosa besar. Dalam hatinya berangan-angan kapan selesainya Ramadannya, kok lama terasanya. Kapan hari raya datang? Kok Ramadan ini bikin sumpek ya. Misalnya, ini termasuk dosa besar. Bahkan kalau dia ya, benci dan uh, benci itu ya betul-betul uh, karena Ramadannya maka bisa dianggap dia murtad karena dia membenci suatu yang dihormati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jadi termasuk yang dikatakan oleh Ibn Hajar anna tamanni min Ramadan tamanni zawal Ramadan minal kabair ya. itu menunjukkan bagaimana kemuliaan bulan Ramadan afdal min ini kemudian yang kelima fi'lu salatil id fi masjid afdal li syarafih melaksanakan sholat hari raya di masjid afdalu lebih mulia li syarafihi karena kemuliaannya kemuliaan masjid kita kan tahu banyak orang-orang kalau hari raya sholatnya di lapangan banyak kan di lapangan-lapangan itu banyak padahal masjid ada di situ itu memang ada pendapat di antara ulama dan juga mazhab yang lain yang berpendapat bahwasanya di lapangan itu lebih utama daripada melaksanakan sholat hari raya di masjid. Dan mereka punya dalil. Dalilnya karena Nabi SAW sholat hari rayanya di lapangan bukan di masjid. Tapi tetap pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan sholat hari raya di masjid lebih mulia. Kok bisa? Ya nanti tanya masa lebih mulia mana lapangan sama masjid? Ya, tentunya masjid. Inti sholat di tempat yang lebih mulia tentunya menjadi lebih mulia daripada di lapangan. Loh, Rasulullah sholat sholatnya ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah lebih mulia apa enggak? Ya tentunya Rasulullah tidak melakukan sesuatu tentunya kecuali sesuatu tersebut lebih mulia diketahui oleh Rasul Sam Dijawab apa? Dijawab oleh Imam Syafi'i itu di zaman Rasulullah SAW masjid ketika itu tidak muat tidak cukup untuk semua orang apalagi kan di saat itu sholat hari raya semuanya keluar bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan bukan hanya yang dewasa tapi juga anak anak-anak semuanya keluar jadi masjid di saat itu tidak cukup untuk mereka semuanya sehingga terpaksa Nabi SAW sholatnya di lapangan di lapangan tapi sebenarnya yang afdol tetap yang utama sholatnya adalah di mas masjid tentunya berbeda sholat di masjid dengan sholat di lapangan di masjid bisa sekaligus niatnya adalah iktikaf ya di masjid adalah duyufur rahman kita berada di masjid berarti menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala karena Masjid Baitullah di saat ketika ya Rasulullah s.a.w ditanya tentang tempat yang paling baik, yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Maka Rasulullah SAW ketika itu belum mempunyai ilmu, Rasulullah mengatakan, Wallahu alam. Rasulullah mengatakan, La adri. Rasulullah ini mengatakan, La adri. Kadang kita gengsi mau mengatakan La adri kan. Kok masa itu La adri? Ketika kan sudah salis alih. Ya misalnya, Jangan salis alih hatta ustada kalau memang tidak tahu katakan tidak tahu ya, jangan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Imam Malik ditanya 48 masalah yang tidak dijawab 32 masalah, hanya belasan masalah yang dijawab, sisanya tidak dijawab. Padahal Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang keilmuannya disaksikan langsung oleh lidah Rasulullah SAW. Bahwasanya nanti ada akan ada orang alim dari kota Madinah Al Munawwarah yang mereka nantinya dari penjuru luar kota Madinah akan berbondong-bondong mendatangi imam tersebut, orang alim tersebut untuk mencari ilmu darinya. Mereka sepakat, ulama sepakat yang dimaksud adalah Imam Malik bin Anas, sahibul mazhab. Kesaksian ilmunya langsung dari lidah Rasulullah SAW. Ya, itu masih mengatakan la adri, Allah alam tidak tahu anak masalah ini tidak tahu jawabannya, ini tidak ngerti anak hukumnya apa. Itu 32 masalah dikatakan la adri yang dijawab hanya beberapa aja itu Imam Malik apalagi kita mau gengsi tidak tahu tidak ah, apa-apa sudah daripada orang nanti wah kok masa tidak tahu sudah mondok 10 tahun sudah mondok 7 tahun mau katakan tak adri kan tidak enak ya, siapa tahu benar jawabannya jangan ngawur ya, siapa tahu siapa tahu ajra hukum al futya ajra hukum al nar yang paling berani memberikan fatwa dialah yang paling berani untuk masuk neraka kalau berani berfatwa, berani masuk neraka. Ya, oleh karena itu jangan berani-berani berfatwa. Apalagi setiap ada orang tanya dijawab, tidak pernah lah adri, tidak pernah. Mungkin sebagian seperti itu. Wah ini hukumnya begini, kalau itu, wah itu begitu, wah ini tafsir, wah ini khilaf, hmm, semuanya dijawab, tidak pernah lah adri. Ini dikatakan oleh sebagian ulama. Yang bahkan Abu Hurairah termasuk yang mengatakannya. Ya man su'ila man ajaba fi kulli ma yus'al fahuwa majnun. Kalau dia ditanya, setiap bertanya pasti, setiap ditanya pasti menjawab, tidak pernah mengatakan la adri, berarti orang gila itu. Dikatakan sampai seperti itu. Karena ulama-ulama yang top, mereka sudah berkali-kali mengatakan la, adri. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, ketika itu Rasulullah mengatakan la adri. Kam bila adri ajabal Mustafa hatta atahul wahyu wa illa waqafa. Berapa kali Rasulullah SAW menjawab la adri karena tidak ada ilmu dari Allah karena tidak ada perintah menjawab dari Allah Subhanahu Wa taala hatta atahul wahyu sampai datang wah wahyu. Nah, ketika ditanya karena Rasulullah tidak ada ilmu ketika itu mengatakan la adri. Datang Jibril memberitahu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya khairu biqail arab masajiduha wa saruha aswaquha. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi adalah masjid-masjidnya dan sejelek-jeleknya adalah pasar pasar-pasarnya. Ya, berbeda masjid dengan pasar. Masjid mengingatkan kita kepada Allah SWT. Pasar sebaliknya melupakan kita kepada Allah. Masjid bermacam-macam di situ kita mendapatkan orang-orang beribadah yang baca Quran, yang sholat, yang itikaf, yang zikir. Di pasar, di mal-mal bermacam-macam di situ maksiat, yang ini, yang begitu, yang bohong, yang membuka aurat, yang laki dengan perempuan dan lain sebagainya, bermacam-macam. Itu tentunya berbeda syaitan mabaina hazain antara ini dengan ini sangat-sangat jauh ber berbeda. Jadi kemuliaan masjid sudah tidak kita ragukan lagi bahkan dikatakan dalam hadisnya oleh Rasulullah SAW idza ra'aitum rajula ya'tat al-masjid fashhadu lahu bil khair Wa fi riwayat fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat ada orang yang selalu hidup di masjid, ya ibadah di masjid, maka saksikannya, saksikanlah dia adalah orang yang baik. Dan riwayat yang lain saksikan dia adalah orang yang beri, beriman. Kembali lagi. Ya, dikatakan di sini bahwasanya ah ini, bahwasanya salat di masjid tetap lebih mulia tapi seperti anda katakan, ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi di situ ada pendapat imam-imam yang lain yang banyak juga ulama yang berpendapat bahwasanya di lapangan lebih utama. Wa eh, illa idza dhaqal masjid kecuali kalau dhaqal masjid sempit masjid tersebut dalam arti tidak cukup untuk semua orang yang hadir dalam sholat hari raya. Ya, aninas fatundabu fisahro artinya di lapangan maka baru kita katakan sunnah di lapangan tapi kalau tidak cukup di masjid yang keenam yang bahi al-qat'u bitahrimi khuruji sabat walawatil hayat likasratil fasad yang bahi dianjurkan untuk dikatakan haram apa itu yang haram? keluarnya wanita-wanita yang muda-muda. Wazawatil hayat dan wanita yang mempunyai badan yang bagus ya di kaswatil fasad karena banyaknya kerusakan-kerusakan di zaman ini khususnya. Jadi bagi yang merasa muda, merasa apa gimana ini? Al-muhim bagi yang merasa muda, merasa badannya bagus, jangan lebih baik untuk keluar ke mas sholat hari raya di rumah sholat hari raya di rumah bukan berarti tidak boleh hukumnya boleh-boleh aja bahkan kalau dalam zaman yang fitnah seperti ini ya lebih baik sholatnya di rumah sholatul rajul sholatul maraah, fi masjidi kaumiha khairun min sholatiha fi masjidi jadi sholatnya seorang wanita di masjid kaumnya, di masjid kampungnya lebih baik daripada sholatnya wanita di masjidku, masjidnya Rasulullah SAW, masjid Nabawi. Wa sholatu dariha khairun min sholatiha fi masjid kaumiha dan sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjid kampungnya dan sholatnya sholatuha fi baitiha khairun min sholatiha fi dariha. Dan sholatnya seorang wanita di kamar lebih baik daripada di rumah tapi di ruang di luar kah? kamar. Bertambah lebih e, tertutup bagi si wanita maka lebih baik dan dikatakan lebih baik berarti artinya lebih banyak paha pahalanya daripada kalau kita katakan tidak lebih baik. Itu artinya lebih baik. Jadi zaman sekarang ini dikatakan lebih baik kita katakan haram. Tapi bagi bukan semua wanita yang muda atau bukan muda tapi mempunyai badan yang yang bagus ya jadi yang tua-tua tidak apa-apa kalau keluar yang merasa badannya jelek keluar nggak masalah tidak membuat fit fitnah gitu. mana tadi wahari suumu itia wahadisu ummi atiyah radhiyallahu anha wa indalla alal huruj ila annal ma'na alladhi kana fi khairil qurun qad zal. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah walaupun menunjukkan bolehnya wanita-wanita keluar ke masjid-masjid atau ke musola-musola ketika hari raya illa annal ma'na alladhi kana fi hayrikun gadzal itu tidak lain karena makna sebab sesuatu yang ada di khairul kurun yang ada di zaman yang terbaik yaitu zamannya Rasul Rasulullah SAW khairul kurun karni sebaik zaman adalah zamanku sebaik zaman adalah zamanku sumaladina yalunahum sumaladina yalunahum kemudian zaman yang setelahku kemudian zaman generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Jadi zamannya tabiin, kemudian setelahnya zamannya tabiin tah tabiin. Jadi paling mulia zaman adalah di zamannya Rasulullah SAW. Ya, kenapa aku di zaman Rasulullah zaman yang paling mulia? Karena di situ ya kemaksiatan hampir kita katakan ya jarang orang-orangnya soleh, laki-lakinya soleh, yang wanita juga soleha menutup aurat masya Allah bahkan pertama kali turun hijab turun ayat hijab diperintahkan wanita untuk menutup wajahnya di saat itu ada seorang wanita yang keluar dari rumahnya untuk hajatnya tapi seperti yang lainnya juga tanpa menutup wajahnya maka tatkala turun ayat hijab seorang atau wanita putrinya yang ada di rumah langsung dia menutup wajahnya yang keluar ke daripada rumahnya untuk mencari ibunya yang sedang keluar untuk menghajatnya. bertemu di jalan. Apa yang dikatakan seorang anak putrinya kepada ibunya? Telah turun ayat untuk Allah kepada Allah Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala yang mana di situ diperintahkan seorang atau wanita-wanita muslimat semuanya untuk menutup wajahnya. Maka di saat itu wanita tersebut, si ibu tersebut mengatakan kalau begitu sam'an wa ta'atan li amri limtisar amri Allah Subhanahu wa taala wa rasulih. Tolong ente ambilkan hijab di rumah. Ana mau sembunyi di semak-semak. Ya, so, ini. Jadi dia beliau tidak mau keluar langsung ketika itu untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya tapi menyuruh anaknya untuk mengambil hijab. Bagaimana ketaatan seorang ibu ini. Takut jadi pulangnya itu takut dianggap maksiat karena tanpa menutup wah, wajahnya. Jadi sembunyi di semak-semak, anaknya putrinya disuruh mengambil hijab baru dia kemudian pulang dengan menutupi wajahnya dengan hijab tersebut. Bahkan kita tahu Muhirah bin Syu'bah ketika bertemu dengan Rasulullah SAW maka ditanya ya sama Rasulullah SAW ya Muhirah bin Syu'bah tazawaj belum ya Rasulullah Lakin qad khatabtu imra'atan. Tapi anda sudah meminta, sudah meminang seorang wanita. Gal nazarta ilaiha, kamu melihat kepadanya? Qala la. Dia mengatakan tidak, aku tidak melihat wajahnya itu orang dulu. Zaman Rasul. Padahal sudah meminta loh. Sudah meminang, sudah lamaran lah, sudah tunangan. Tapi sama sekali tidak melihat sama sekali. Dia belum melihat. Rasulullah mengatakan undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Inti lihat karena kalau inti lihat nanti akan ada mawaddah. Nanti akan ada ya ke artinya kelanggengan dalam rumah tangga itu artinya ya fa inau ahra an yu'dama yadum yu'dama ini yadum al mawaddah an yu'dama bainakuma al mawaddah yadum dawam al mahabba mahabba wa dawam al mawaddah bainahuma jadi makanya nadra ini sebelum menikah disunahkan dan di situ ada doa daripada Rasul Wasallallahu alaihi wasallam. Jadi dianjurkan, tapi jangan kelewatan dah batas. Bukan nadroh malah lebih dari nadroh. Jadi nadroh sunnah. Ya, ketika Muhyirah bin Subah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk melihat tunangannya sendiri, pergi mendatangi rumah tunangannya. Gedor yang keluar abahnya. <laughs> Bukan anaknya, mungkin harapannya siapa tahu langsung yang buka <laughs> ternyata orang tuanya habis itu orang tuanya laki lagi mau apa tanya anda mau lihat Tidak boleh <laughs> ide ayahnya kayak gini dulu karena diperintah oleh Rasulullah langsung dia bingung diperintah oleh Rasulullah kok tumben Rasulullah merintah melihat ini kan mestinya yang baik-baik kayaknya dia lihat kepada istrinya di dalam gimana ini bingung karena bingung, nggak ada jawaban. Sudah kalau tidak diizinkan katanya Muhiro, mana mau pulang? Mana mau pergi? Tetap nggak mengeluarkan kata satu pun daripada orang tuanya itu. Padahal sudah perintah, anak diperintah oleh Rasulullah. Pulang berapa langkah? Dia melangkah pulang, putrinya dari dalam jutria. Tunggu katanya. <laughs> Rupanya sih, putrinya juga senang juga. Disuruh kembali. Betul nanti diperintah oleh Rasulullah Iya betul katanya untuk melihat. Awas nanti kalau tidak diperintah kalau nanti bohong, mana ginikan atau karena apa diancam sama dia. Yang penting awas. Kalau memang betul nanti lihat. Kalau tidak betul diancam dia. Betul anak jujur. Hanya lihat. Nah, setelah itu dinikah. Katanya Muhira bin Subah, Ana sudah menikah 70 wanita tidak pernah seperti istri ini. Jadi sangat bahagia, sangat jadi yang sudah kita harapkan sudah. Ini barokah daripada an-nadrah yang diperintah oleh Rasul Rasulullah SAW. Ini tadi apa? Nah, ini kita katakan ini salah satu gambaran ya, salah satu gambaran bagaimana wanita-wanita di zaman itu juga laki-laki di zaman itu begitu menjaga aurat auratnya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul Rasulullah SAW. Jadi di saat itu ketika mereka semuanya yang wanita yang laki-laki keluar untuk sholat hari raya aman daripada fit. Yang laki tidak mau noleh-noleh, yang perempuan juga menutup semua badannya, tidak mau berbuat yang tidak-tidak, tidak mengundang fitnah. Jadi aman. Nah, makna itu, sebab itu, keadaan itu sekarang sudah tidak tidak ada lagi berbeda zamannya bukan seperti dulu lagi bahkan jangan zaman sekarang zamannya tabiin zamannya khilafah Sayyidina Umar bin Khattab pun juga sudah berubah apalagi zaman sekarang zamannya Sayyidina Umar bin Khattab pernah melarang anaknya sendiri putrinya sendiri yang tidak lain adalah zaujah an-nabi sallallahu alaihi yaitu Sayyidatuna Hafsah dikarang Sayyidatuna Hafsah kamu adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu jadi contoh bagi yang lain. Jangan jangan keluar ke masjid. Yang mana di situ ada laki-laki kamu dari rumah keluar ke masjid juga bisa bertemu dengan laki-laki dan tidak pantas wanita keluar. Katanya Sayyidatun Hafsah, di zamannya Rasulullah, Rasulullah tidak pernah melarang wanita untuk keluar ke masjid. Tahu-tahu ente mau melarang anak ke masjid. Rasulullah tidak melarang, kok ente mau melarang anak? Ya kan gitu ya tidak ditaati perintahnya sudah ya, Sayyidina Umar juga diam tapi saya Umar dengan cara yang lain suatu-suatu mungkin di sholat yang berikutnya Sayyidatuna Hafsah biasa pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat lima waktu di saat itu juga Sayyidina Umar bin Khattab menyamar dia menutupi wajahnya dengan topeng kemudian dia menunggu tempat jalannya Sayyidatuna Hafsah pergi ke masjid. Di saat jalan, disitulah langsung Sayyidina Umar bin Khattab yang menyentuh e, bagian buah dadanya, teriak, kaget. Jadi tidak tahu kalau ayahnya sendiri. Oh, lari-lari pulang ke rumahnya. Besok harinya tidak pergi ke masjid Sayyidatun Hafsah. Ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa tidak pergi masjid? Waduh, zamannya beda katanya tidak boleh kayak dulu lagi takut sudah ya, kan anda sudah bilang ini zaman sudah berbeda dengan zamannya Rasul Rasulullah SAW jadi berbeda ya, jadi memang zamannya Rasulullah tidak dilarang wanita pergi masjid karena biasa juga wanita sholat di mas masjid tapi itu zaman yang berbeda berbeda nah ini dikatakan di sini wal makna ini disebutkan di sini yang anda jelaskan wal makna anhu kana minal muslimin killah disebutkan sebabnya. kenapa yang makna yang dimaksud di situ? Dikatakan sini adalah dulu karena dulu minal muslimin kila dulu orang muslim sangat sedikit. Fa'adina Rasulullah SAW lahuna fil huruj Maka Rasulullah mengizinkan mereka perempuan fil huruji untuk keluar, keluar ke masjid. Liah bihin al kastroh Biar dengan hadirnya mereka para wanita menjadi kelihatan bah banyak. Walihada lil huyat. Menunjukkan sebabnya Rasulullah memberi izin karena ketika itu kaum muslimin sedikit. Jadi kalau wanita keluar semuanya terlihat banyak. Menunjukkan akan hal itu Rasulullah SAW azina lil huyat. Memerintahkan wanita-wanita yang haid juga untuk keluar. Pada hari raya. Padahal orang yang wanita yang haid sholat apa enggak? Tidak, tapi diperintahkan. Tidak apa-apa, walaupun tidak sholat keluar ke masjid. Di luar masjid di lapangan kan sholatnya Rasulullah SAW. Disuruh, diperintah untuk keluar. Apa apa maksudnya? Antar terlihat, terlihat banyak. Ya, Ma'ana sholat mafgudatun fi hagihinna. Padahal sholat tidak ada mafgudah, tidak ada fi Dalam perempuan yang dalam keadaan head. Wa ta'liluhu sallallahu alaihi wasallam al khair wa da'watal muslimin la yunafi ma Sedangkan ilahnya Rasulullah SAW Biarkan para wanita itu keluar, biar mendapatkan kebaikan, biar mendapatkan doanya orang muslim. Tidak bertentangan dengan apa yang aku katakan, yang kami katakan. Kenapa? Fakana zamanu zaman amnin. Zaman dulu itu zaman yang ah, aman. Fakunna la yubdina zinatahunna. Mereka tidak menampakkan perhiasan mereka. Dalam arti di sini adalah au aurat mereka, tidak menampakkan perhiasan, tidak menampakkan auratnya. Wa yaghdudna min absari dan mereka juga para wanita menjaga mata mereka daripada melihat kepada laki laki-laki. Wa rijalu, begitu juga laki-laki di zaman dulu. Mereka menjaga min absarihim mata-mata wa mafasidu khurujihinna muhaqqaqah. Sedangkan kerusakan-kerusakan yang disebabkan tuh keluarnya para wanita di zaman sekarang muhaqqaqatun akan dipastikan akan adanya pasti sudah apalagi zaman sekarang ini. Waqad sahha an Aisyah radhiyallahu anha ya, telah datang hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat bahwasanya beliau bersabda lau ra'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa andai kata Rasulullah SAW melihat mengetahui apa yang dilakukan oleh para wanita di zamannya setelah Rasulullah meninggal lamana ahunnal masajid pasti Rasulullah SAW lamnya litaukid pasti Rasulullah SAW akan melarang mereka para wanita keluar ke masjid-masjid kalau mereka kalau Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh mereka para wanita setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dunia kama muniat nisa'u bani Israel seperti halnya dilarang juga orang-orang atau wanita-wanita di zaman bani Israel ya oleh karena itu ini lebih baik kalau di zaman sekarang tidak usah keluar ke masjid untuk sholat hari raya bareng dengan laki-laki kaki lebih baik di rumah atau sholat sendiri-sendiri atau jamaah sendiri khusus bagi para wanita itu lebih baik ya apalagi zaman sekarang sudah kadang-kadang mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi sebenarnya bukan beribadah tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala minal jahal ya oleh karena itu banyak di antara mereka para wanita-wanita khususnya ibu-ibu itu yang ziarah-ziarah Wali Songo, ya kan? Ya, mungkin bukan hanya ibu-ibu, hatta yang muda-muda pun juga bang banyak ziarah ke sana, keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, kemarin sampai Banten, semuanya untuk ziarah. Jadi mereka sebenarnya baik niatnya, berniat untuk ibadah, niat cari pahala. Tapi sebenarnya mereka dengan itu bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa dan dianggap bermaksiat. Dari mana? Pertama campur laki-laki dengan perempuan. Kedua, mereka juga tidak menutup auratnya banyak yang eh, ya kelihatan ya ininya ya itunya. Ketiga juga mereka banyak yang berdandan kan. Itu juga sudah satu maksiat yang lain. Selain itu juga termasuk yang pasti banyak yang diantara mereka itu tidak keluar dengan mahromnya Tidak keluar dengan suaminya atau tidak keluar dengan mahrom yang laki-laki. Nah, itu hukumnya padahal tidak boleh. Yang muktamad tidak boleh keluar kota tanpa dibarengi dengan mahramnya yang laki-laki atau tanpa dibarengi oleh suaminya. Jadi hanya yang boleh kalau keluar kota dibarengi dengan suaminya atau minimal mahramnya yang laki-laki, ayahnya, saudaranya laki-laki, ponakannya. Ini yang muktamad ya. Kalau call ada pendapat yang menapakan kalau perempuan rombongan tidak apa-apa, tapi itu call bukan mau. Ada pendapat juga kalau sudah tua tidak apa-apa, tapi itu juga bukan tamat Itu kol pendapat yang tamat tadi yang Anda katakan. Jadi kalau menurut yang tamat mereka bukan dianggap ibadah tapi dianggap mak. Apalagi ziarah orang yang bukan orang wali, bukan ziarah orang soleh. Karena perempuan sih haka hukumnya apa berziarah? Nah, sunnah. Tapi dengan catatan tadi itu tidak ada unsur maksiat, tidak ada dandan, tidak ada pakai minyak wangi, menutupi auratnya, ya dan juga tidak keluar kota kecuali dibarengi dengan mahramnya atau suaminya dan juga kuburan yang dia zarai kuburannya ulama terkenal kuburannya orang wali terkenal wali songo atau wali fulan wali fulan alim fulan alim fulan tidak apa-apa ya tapi selain mereka maka hukumnya ziarahnya mak makruh Ya, selain itu makruh. Itu pun kalau tidak ada unsur maksiat. Kalau ada unsur maksiat menjadi menjadi haram. Jadi bisa haram, bisa makruh, bisa juga sun. Nah. Kemudian <clears throat> fahadha fatwa umil mukminin. Ini adalah fatwanya umil mukminin. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Ibunya orang-orang mukmin. Istri-istri Nabi semuanya adalah ibu daripada orang-orang mus muslim dan mukmin. Fi khairil kurun. Fi khairil kurun di zaman yang terbaik. Fa kaifa bi zamanina al-fasid. Kalau Sayyidina Aisyah zaman dulu ini, zaman yang terbaik mengatakan andai kata Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh wanita di zaman sekarang, pasti akan dilarang untuk keluar ke masjid. Itu zamannya Sayyidina Aisyah, apalagi di zaman sekarang. Fakaifa bi zamanina al-fasid. Yang sekarang yang sudah ruh. Ini kifayatul ahyar. Ini pengarangnya yang dulu lagi, apalagi zaman sekarang. Sekarang lagi. Yang ketujuh. Lawir tafa'ati syamsu lam yukra an-naflu qabla salatil id li ghairil imam. Ya, <clears throat> membahas tentang sholat sunnah sebelum sholat hari raya. Boleh apa enggak? Sholat sunnah sebelum sholat hari raya. Baik itu idul fitri ataupun itu idul adha. Kita tahu, sholat hari raya ini kan masuknya dengan tulu isamas Dengan terbitnya matahari. Jadi terbit matahari sudah boleh dan sudah masuk waktu untuk sholat hari raya. Walaupun di saat Idul Fitri kita disunahkan untuk mengundur tidak terlalu tergesa-gesa agar waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat hari raya lebih lebih luas, lebih banyak, lebih memungkinkan dan untuk sholat hari raya idul adha sebaliknya lebih baik kita cepat-cepat lebih baik bergegas agar lebih panjang waktu untuk menyembelih kurban juga agar lebih cepat dilaksanakan penyembelihan kurban. Jadi itu hanya yang afdol aja, tapi keduanya masuk waktunya sama yaitu dengan terbitnya matahari dan berakhir keluar waktunya dengan zawali sama tergelincirnya matahari atau dengan wak masuk waktunya sholat duhur. Itu waktu sholat hari raya. Nah, sekarang pertanyaannya, termasuk kita tahu kan bahwasanya waktu yang haram melaksanakan sholat sunnah yang tanpa sebab atau sholat sunnah yang ada sebab tapi sebabnya muta akhir termasuk waktu yang haram adalah waktu setelah tulu isyamus eh setelah ya setelah tulu isyamus sampai sampai terbit matahari atau sampai naiknya matahari bukan terbit sampai naiknya matahari naiknya matahari setinggi apa setinggi tombak tapi tombak kalau ditaruh di di tempat yang sekiranya terlihat terbitnya matahari ya, di padang pasir atau di laut, kita taruh tombak. Kita lihat kalau sudah matahari tingginya setinggi tombak, berarti sudah keluar waktu yang haram. Dengan kata yang lebih tepat, kita katakan 16 menit setelah terbitnya matahari matahari. Jadi antara terbit matahari sampai 16 menit itu termasuk waktu yang haram melaksanakan sholat sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya boleh apa enggak? Kalau sholat sebelum sholat hari raya, sholat sunnah sebelum sholat hari raya. Nah, boleh sudah dibaca ya? Jangan lihat kitab. Ilmunya ilmu king kitab. Ya, kalau kita katakan kalau sebelum 16 menit maka hukumnya haram. Kalau belum lewat 16 menit semenjak terbitnya mata tadi. Tapi ini sholat yang sebab sabab mutaakhir, yang sebabnya mutaakhir. Atau atau apalagi kalau sholatnya nafilah mutlakoh, tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Jadi nanti sekarang nanti kemarin kan sholatnya di musola, datang dari kamar mau sholat ketika belum dimulai sholat ah. Nah, gimana hukum sholat itu? Orang datang masjid mau sholat hari raya karena masih takbiran belum dimulai juga sholat boleh atau tidak boleh itu tafsirnya. Jadi kalau dia mau sholat sebelum berlalu 16 menit semenjak terbitnya matahari hukumnya haram. Termasuk biasanya kalau di masjid sholatnya adalah tahiyatul masjid. Jadi tapi tahiyatul masjid tidak masalah. Kenapa? Kenapa kok salatul masjid boleh-boleh aja? Karena satu sabab mutaqaddim sebabnya adalah duhulul masjid. Sebab sholat tahiyatul masjid adalah karena seseorang masuk masjid. Sedangkan masuk masjid lebih dahulu daripada salat. sholat. dulu apa masuk masjid dulu? Ya masuk masjid dulu baru sholat. Berarti sebabnya muta kodim. Jadi kalau muta kodim tidak masalah sebenarnya. Ya cuma ada tuh salaf dan itu mazhab yang tiga Bahwasanya walaupun sebabnya mutaqaddim mereka tidak membedakan, tetap hukumnya ha, haram. Cuma madhab syafi'i dibedakan antara sholat ini satu sabab akhir mutaqaddim itu dibedakan. Tapi kalau madhab yang lain tidak dibeda, tidak dibedakan. Jadi ada tuh salaf, tuh salaf mereka lebih baik hati-hati. Jadi mereka walaupun misalnya boleh menurut mereka karena sebabnya adalah mutakadim tapi mereka tidak melakukan. Misalnya masuk masjid atau masuk musola ketika sholat subuh ternyata sudah komat padahal belum sempat untuk sholat sunnatul fajar ya termasuk belum sempat sunnatul fajar kalau sholat tahiyatul masjid bisa diga digabung kan dengan sholat su subuh tapi sholat sunnatul fajar tidak bisa di digabung nah, setelah salam sholat subuh sebenarnya boleh dia sholat sunnatul fajar masih boleh boleh karena itu qobliyah dan qobliyah waktunya habis dengan habisnya waktu sholat fardu. Waktunya habis sunatul fajar dengan keluarnya waktu sholat subuh, subuh atau dengan terbitnya matahari. Walaupun sudah sholat subuh, walaupun. Jadi walaupun sudah sholat subuh, masih ada waktu sunatul fajar, masih ada waktu qobliyah, selama masih ada waktu sholat far, fardu tersebut. Jadi boleh. Cuma itu mazhab safi tapi mazhab yang lain mengatakan tidak boleh. Boleh. Jadi mereka kalau ketinggalan seperti itu, mereka tidak mau melaksanakannya. Nanti ditunggu sampai waktu duha masuk, baru mereka mengkodoknya. Itu mereka ada tuh salaf seperti itu amalus salaf untuk keluar daripada khilafnya ulah ulama. ini yang kita katakan tadi itu tafsirnya. Jadi kalau sebelum eh, terbitnya mata setelah terbitnya matahari dan sebelum melewat 16 menit maka hukumnya haram. Tapi sholat sunnah yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau setelah lewatnya 16 menit, hukumnya tidak haram, boleh-boleh aja. Itu tapi selain selain siapa? Selain li imam. Ya, li khairil i selain imam. Nah, adapun imam tetap makruh. Loh, kenapa makruh? Karena imam yang sunnah ini bagi imam sebenarnya yang sunnah ketika datang ke masjid atau datang ke musola tempat sholat hari raya ketika itu langsung datang ke mimbar. Langsung sholat ke tempat mihrab, ke tempat sholat. Langsung dia takbir. Jadi langsung uh, apa namanya itu? Komatnya apa namanya? Nida. Langsung dipanggil untuk siap sholat id asabah kemurah eh, ini nida langsung jadi ketika imam datang dilaksanakan lidah langsung dia sholat. salat Jadi itu yang sunnah sebenarnya cara yang bagus. Jadi jangan imam itu datang duluan awal. Jadi ketika nanti ini nida sholat al-id ajarakumullah tinggal bangun imamnya sudah ada di depan sudah siap itu sebenarnya bukan sun sunnah yang sunnah jadi mereka nunggu jadi ketika imam datang sudah langsung nida langsung sholat sholat. Jadi tidak perlu imam artinya untuk sholat tahiyatul masjid, tidak perlu sholat sunnah yang lain, tidak perlu langsung sholat sunnah hari raya. Makanya bagi imam makruh hukumnya. Ya, yang sunnah langsung sholat hari raya. Wa amma ba'dah liwaril imam. Amma ba'dah. Amma ba'dah. Ba'dah apa ini? Badah sholatin, fa'ilam yasma'il khutbah. Ini kan badah sholatin id kan khutbah kan langsung setelah salam khutbah. Apa boleh sholat ketika imam masih khutbah setelah sholat hari raya? Fa'ilam yasma'il khutbah fakadalik. Kalau dia tidak dengar khutbah, tidak apa-apa. Duduknya di belakang, suaranya tidak ada, micnya rusak. Misalnya, maka hukumnya boleh dia sholat. Oh, lah, uh, ada khotib khutbah kok sholat. Ya, tidak dengar juga. Daripada tidak dengar, nganggur, lebih baik sholat. Sama seperti makmum, ketika makmum mendengarkan suara imam. Yang sunnah bagi makmum apa? Membaca apa mendengar? Mendengar. Bahkan sampai-sampai Fatihah pun diakhirkan untuk apa? Mendengarkan Fatihahnya imam kan tujuannya itu untuk mendengar Fatihahnya imam. Jadi imam disunahkan untuk diem setelah baca Fatihah biar memberi kesempatan untuk makmum membaca. Ya, selesai makmum baca Fatihah, imam mulai membaca suhu untuk makmum juga mendengar suara imam membaca surat. Tujuannya itu. Jadi makmum mendengar. Ya, andai kata makmum tidak mendengar, maka apa faedahnya? Maka dikatakan kalau makmum tidak mendengarnya suara imam, sholatnya di belakang misalnya, dia tidak mendengarkan suara imam, maka bagi dia jangan diam. Tidak ada diam dalam surat imam dia mendengar atau dia membaca. Jadi dia baca Quran, boleh baca zikir, boleh berdoa, berdoa kalau tidak mendengar suaranya i, imam. Bukan sunnah, iya sunnah mendengar, tapi dia kan tidak bisa mendengar. Termasuk juga yang tuli tidak bisa mendengar sunnah baca surat ya. Kalau dia tidak mendengarkan suara imam. Ya. Kemudian juga termasuk sholat yang rokaat yang ketiga keempat setelah tahsahud awal itu kan imam tidak mengeraskan suaranya imam baca bukan tidak baca tapi tidak mengeraskan suaranya. Di situ makmum jangan diam ketika selesai membaca Fatihahnya. Tapi harus selesai baca Fatihah. Walaupun selesai jangan diam nganggur. Nanti tidak dengar suara imam kecuali kalau mendengar mendengar. Jadi baca surat juga, baca tapi syukur Allah ahad sudah 10 kali tidak selesai juga imamnya walaupun hatta bakarah tidak apa-apa dibaca misalnya daripada ngang nganggur jadi sampai sampai dikatakan ulama sunnah ketika pindah dari rukun ke rukun membaca takbir. Kan sunnah ketika mau ruku baca tak, mau sujud baca tak, mau jurus baca takbir. Itu apa maksudnya? Tujuannya biar tidak ada nganggur. Karena kalau tidak ada takbir inti nganggur. Ketika pindah mau ruku nganggur. Apalagi mau dari itidal mau sujud oh, tidak ada takbir misalnya. Selama itu selama bergerak untuk pindah ke rukun yang selanjutnya inti nganggur. Tidak mendengar, tidak juga membaca untuk menghilangkan itu maka disunahkan untuk membaca takbir. Jadi biar tidak nganggur. Hmm. Ah, kita katakan tadi ini, ah, fa'ilam yasma'il khutbah. Kalau dia sholat ah, duduk di belakang, tidak mendengarkan khutbah, tidak bisa ya. Tidak mendengarkan khutib fakadalik fakadalik artinya lam yukrah boleh dia sholat sun sunnah wa kalau dia setelah sholat hari raya bisa mendengarkan suara khutib, kuriha hukumnya mak makruh. Kenapa kok makruh? Nah, li'anahu yakunu mu'ridhan anil karena dia berpaling daripada khatib. Bil kuliah sama sekali. Ya, bil kuliah sama wa amal imam. Sedangkan imam itu kan dihadir imam tadi. Imam bagaimana hukumnya? Fa lahun nafal qablaha wa ba'daha. Wa ba'daha dan imam makruh melaksanakan salat sunnah baik sebelum salat hari raya ataupun setelah salat ya, seperti yang anda katakan yang sunnah adalah imam datang langsung sholat hari raya wa ba'da limukhalafatihi fi'lahu sallallahu alaihi wasallam karena bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berarti menunjukkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW langsung sholat wal istighalihi bi ghairil aham karena dia juga kalau sholat hari raya eh, kalau sholat sunnah sebelum sholat hari raya dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak menjadi lebih penting baca apa sama semunira apa faid faid aja Sofha Salah satu samanin Yang ke enam ya Bismillahirrahmanirrahim Ta'limul ahal awlat. Faidah sadisa saja rajulun ila Umar bin Khattab radhiyallahu an. Datang seseorang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yasku yang tujuannya adalah untuk mengadukan ilaihi kepadanya uquqa ibnih kederhakaan anaknya sendiri. Jadi dia punya anak durhaka, dia sudah tidak sabar, tidak kuat dengan anak yang durhaka. Ya makanya termasuk nikmat besar kalau seseorang mempunyai anak yang soleh dan solehah. Nah ini nikmat yang besar. Arba'atun min sa'adatil mar'i ada empat hal menjadi kesempurnaan, kebahagiaan, kesenangan seseorang. Antakuna zaujatuhu salihah. Pertama, kalau dia punya istri salihah. Bukan harus namanya salihah. Tapi yang penting akhlaknya salihah. dunia mata hafal semuanya itu dan mar'u ba'da taqwallah khairan min imra'atin salihah tidak ada seseorang yang mendapatkan sesuatu yang lebih baik setelah takwanya kepada Allah daripada istri yang salihah. Sesuatu yang paling baik setelah takwa kepada Allah dikatakan mendapatkan nikmat istri yang solihah. Dengan istri solihah sangat membantu suami untuk berdakwah dan saling membantu sebenarnya juga suami. Ya kadang-kadang ada yang suaminya soleh tapi istrinya tidak tidak solihah. Ya seperti Nabi Allah Nuh. Nabi tapi istrinya tidak solihah. Nabi Allah Nuh juga Lut Nabi Allah yang Anda sebut tadi apa? Nuh. Ya kita tahu istrinya juga anak-anaknya kan juga sebagian daripada anaknya yang membangkang, tidak taat, ya, bahkan juga uh, tidak mau diajak oleh Nabi Allah Nuh sampailah terjadi bencana banjir menenggelamkan keluarganya dan termasuk istrinya. Juga demikian Nabi Allah Lut termasuk ya, istrinya tidak salihah, bahkan istrinya khianat kepada suaminya sendiri, memberi kabar rahasia daripada suaminya, memberitahu karena kaumnya Nabi Allah Lut suka ya sama sesama jenis laki-laki dengan jadi kalau ada tamunya Nabi Allah Lut yang laki-laki dikasih tahu kepada mereka penduduk kota tersebut oh, ada tamu laki-laki untuk digoda dan seterusnya. Dan itu ya istri seorang nabi padahal. Jadi bukan orang lain, istri seorang Nabi. Tapi istrinya ditakdirkan bukan istri yang sholihah Ada yang sebaliknya. Istri yang sholihah tapi sayang. <laughs> Suaminya tidak soleh. Suami. Termasuk siapa? Siti Asia. Oh, Masya Allah. Termasuk empat wanita yang terbaik yang ada di muka. Bumi. Termasuk Sayyidah Nisa'il Jannah. Tapi ternyata suaminya <laughs> suaminya tidak sholat termasuk siapa lagi ada lagi dan yang lain-lain ada lagi yang yang soleh dengan soleha tidak lain adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW mempunyai istri Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra yang soleha Sayyidatuna Aisyah yang soleha dan istri-istri yang lain yang semuanya soleh Soliha ya dan nabi-nabi yang lain juga. Ada yang sebaliknya. Artinya sudah istrinya tidak solihah, suaminya juga sama. Termasuk Abu Lahab itu. Tabat yada Abu Lahab ya, wamra'atuhu hammalatal hatab dan istrinya disebut juga. Semuanya dilaknat sama Allah. Di Quran dibaca oleh orang-orang sampai hari kiamat laknatnya itu. Abu Lahabnya sekaligus istri istrinya. Jadi sudah tidak solihah, suaminya juga tidak solihah. Jadi ada empat, ada yang sama-sama solihah, ada yang sama-sama tidak soleh, ada yang suaminya soleh tapi istrinya sayang, ada yang istrinya solihah tapi suaminya ini manusia tidak lepas dari empat ini ya. Mudah-mudahan kalian insya Allah jadi solehah dan dan soleh. Jadi bicara eh, tentang seseorang. Jadi kita katakan empat belum diteruskan ya. Anak anak hafal ini dari pidatonya Abu Ya Hasan selalu sering ya sering kali kalau pidato bawa ini arbaatun. Jadi sampai sekarang hafal terusan. Arbaatun min saadatin mar'i antakuna zaujatuhu salihah. Yang kedua wa an yakuna auladuhu abraron jadi anak-anaknya anak-anak yang baik, yang laki soleh, yang wanita juga solehah. Jadi auladuhu umum laki dan perempuan. Abroron anak-anak yang bah baik, masya Allah. Anak yang baik bisa membawa berkah, memberi berkah kepada orang tuanya, memberi syafaat juga kepada orang tuanya. Tapi sebaliknya, anak-anak yang tidak baik, bala bisa memberikan bencana dan musibah kepada orang tuanya. Yang ketiga anyakuna yakuna khulata'uhu abraran atau salihin Anyakuna yakuna khulata'uhu salihin khulata ini ashab teman-temannya jadi punya istri dan anak dan juga teman-teman yang soleh yang keempat anyakuna yakuna fi baladi rizkinya di tempatnya tidak perlu capek-capek keluar kota jadi kalau sudah punya rezeki, yang rezekinya artinya di sini tanpa berat, gampang dan mudah, tanpa harus keluar kota dia mencarinya. Habis itu punya istri yang solihah, masya Allah, punya anak-anak yang baik-baik semuanya solihin, dan juga punya teman-teman semuanya baik. Wah, itu sempur, sempurna. Itu bisa dikatakan saja Khadijah itu, ya. Masya Allah rizkinya, Masya Allah kan anak-anaknya ini dan ada yang tidak masuk Allah sayangnya ini hanya kuna ya, teman-temannya soliha semuanya rizkinya kemudian kemudian kita katakan tadi kita lanjutkan apa tadi Rajulun ila Umar bin Khattab datang seseorang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yasku ilaihi uquqa ibni mengadukan kepadanya kederhakaan daripada anaknya sendiri. Fa'ahdara fa'ahdara Umar al-walad. Kemudian Sayyidina Umar memanggil, menghadirkan si anak tersebut. Wa atabahu dan mencelanya, memarahinya, mencercanya. Ala ukuki abihi karena telah berdurhaka kepada ayahnya sendiri. Setelah dimarahi, dicerca, dicela sama Sayyidina Umar, si anak baru menjawab. Tapi setelah selesai. Jadi kalau dimarahi jangan menja nanti selesai baru jawab. Biasanya kalau marahi lagi marah, jawab percuma tetap salah ente. Ya kan gitu. Tambah bikin mah marah aja. Biarkan dulu ngomong puas, mencaci, mencela semuanya menyalahkan selesai baru sebenarnya anak bukan begitu ini baru jangan di waktu dia marah nanti ngasih alasan itu biasanya bertambah marah jadi selesai dia mencelah baru kemudian si anak ngomong ngomong dengan lemah lembut ya Amirul Mukminin ini pertama kali dikatakan Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Abu Bakar tidak dikatakan Amirul Mukminin alaisa lil walad huququn ala abihi Wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang anak itu mempunyai hak juga kepada ayahnya atas ayahnya? Jadi bukan hanya orang tua yang mempunyai hak atas anaknya sendiri, harus taat kepada orang tua. Ya harus begini kepada orang tua, harus begitu kepada orang tua. Bukankah anak juga punya hak atas orang tuanya? Dikatakan apa? Qala bala, iya betul. Anak juga punya hak atas orang tuanya. Wah, si anak ini penasaran apa haknya. Kepingin tahu. Fama hiya ya Amirul Mukminin? Apa haknya seorang anak atas orang tuanya sendiri? Kala Umar an yantakiya ummah. An yantakiya ini an yakhtar. Hendaknya dia pinter-pinter memilih ibunya. Berarti pinter-pinter mencari memilih ya pinter-pinter memilih istri jadi cari dan memilih istri yang baik, istri yang soliha, istri yang mutadaina, yang afifa, yang akhlak, yang agila, yang jamila juga, ya. Biar keturunannya juga kan ganteng-ganteng dan jamila cantik-cantik. Jadi kalau nanti milih yang nanti keturunannya ini rusak akhirnya kan. <laughs> Ini termasuk hak seorang anak. Jadi pilih untuk si anak tersebut ibu yang baik. Pertama, karena itu apalagi itu kaitannya erat dan kuat dengan kebaikan daripada si anak. Sehingga Rasulullah SAW tidak salah kalau mengatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya dikatakan eh, iyakum wa khadra ad-damin iyakum wa khadra ad-damin ad-diman iyakum wa khadra ad-diman khalu wa ma khadra ad-diman ya Rasulullah Qala al-mar'atul hasna fil mambatisu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW hati-hati kamu dengan wanita yang hijau, indah dipandang, tapi berada di pupuk yang terbuat dari najis, kotoran artinya. Jadi bagus tapi berada di tempat sampah. Bagus tapi di antara najis-najis, bangke-bangke. Hati-hati dengan wanita itu. Apa itu yang dimaksud? ya almaratul hasna fil batisu wanita yang cantik tapi punya keluarga yang tidak baik ya, kenapa karena dikhawatirkan nanti menularkan kepada anak-anak anak-anaknya dalam hadis yang lain dikatakan katakan oleh Rasulullah SAW juga takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas takhayyaru linutafikum Pandai-pandailah kalian memilih tempat wadah untuk kalian salurkan sperma kalian. Air mani kalian yang akan menjadi anak. Pilih tempat yang baik. Fa innal irdasas. Karena urat yang ada di wanita itu sangat-sangat berpengaruh. Artinya apa yang dihasilkan dari istri kalian itu berpengaruh erat dengan si ibunya nantinya. Kalau ibunya baik, anaknya yang dihasilkan darinya akan menjadi baik. Baik, kalau ibunya jelek juga akan menjadi pohon tentunya buah tidak jauh dari Nah, ini hubungannya. Jadi kalau dari awal ya, jadi hak anak ini sebelum ada anak sudah ada haknya. Termasuk inti kalian berikan hak tersebut kepada anak dengan mencari kalau kalian wanita dengan mencari suami yang yang baik juga tidak jauh daripada ayah. Kemudian wayuhasin ismah dan memperbaiki namanya, memperbagus namanya. Nah, itu penting juga dan kaitannya juga sangat kuat juga itu. Nama yang baik Abdurrahman, Abdullah ya. Ini bisa punya pengaruh yang baik. Jangan kasih nama yang orang Yahudi, kasih nama orang-orang yang Kristen, perampok, preman, gembong narkoba dan lain sebagainya. Ya tentunya ya nama-nama mereka insya Allah jauh dari nama-nama yang baik. Ya ada gembong narkoba namanya Imam Ali Zainal Abidin. Tahu-tahu ya gembong uh, perampok namanya Abdurrahman bin Abdullah. Wah, sangat ya jauh jarang ya kalau ada itu Baik dan ya, juga demikian yang sebaliknya ya, orang wali kutub Sartono bin <laughs> misalnya tanpa menyinggung kalau ada yang sama ya <laughs> karena cuma contoh aja kan tidak pantas wali kutub kok tahu-tahu namanya seperti itu <laughs> jadi sesuai dengan namanya. Jadi kalau kalian ingin punya anak yang baik, orang besar, orang alim, wali, ya kasih nama yang sesuai. Cari nama yang baik. Kalau tidak kepingin jadi anak yang baik, ya tidak apa-apa, kasih anak yang biasa aja namanya. Wayu hasin isma, itu juga hak daripada seorang anak. Wayu alimahul kitab, diajarkan kitab, Al-Quran, diajarkan Quran, tapi yang dimaksud bukan hanya Quran. Semuanya, karena mereka orang-orang dulu tidak mengajari Al-Quran kecuali mengajari juga hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran yang mereka ajarkan. Makanya dikatakan ya umukum akraukum yang berhak menjadi imam di antara kalian adalah yang paling pintar Al-Qur'annya. Paling pintar Al-Qur'annya tentunya pasti paling alim, paling mengetahui hukum-hukum agama. Karena mereka tidak menjadi paling pintar Al-Qur'annya, pasti mereka mempelajari ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu dikatakan yang paling berhak adalah orang yang afqah, orang yang paling sah fagih. Jadi yang dimaksud sini mengajari Quran, ente pikirkan bahwasanya bukan yang dimaksud Quran aja, ngaji aja, tapi juga ilmu-ilmu agama. Agama itu hak seorang anak diajarkan ilmu-ilmu agama. Quran nomor satu tentunya diajarkan Quran sejak dini kan, itu biasa. Diajarkan juga ilmu fikih, ilmu sirah, juga diajarkan akhlak yang penting itu ya semenjak kecil menjadi ditanamkan seperti itu. Yu'allimahul kitab ini hak seorang anak. Nah, ini katanya saya Umar. Ini adalah hak-hak seorang anak atas orang tuanya. Kalau walad, anaknya yang diadukan sama ayahnya ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min zalik." Satu pun tidak dilakukan sama ayahku. Ya berarti kurang ajar ayahnya ini. Jadi dia ngadukan anaknya, sekarang dia mau ngadukan ayahnya kepada Amirul Mukminin ayah anak tidak mengasih satupun. Berarti yang tadi memilih ibu yang baik tidak, memberi nama yang baik tidak, mengajari agama juga tidak. Kenapa? Amma ummi fa innaha Ibuku adalah seorang budak. Budak yang biasanya identik dengan uh, ya kulitnya hitam, negro dan sebagainya. Kanat lima jusi lagi. Bahkan budak itu miliknya orang Majusi, penyembah api. Jadi budak dimiliki oleh majusi lagi. Itu ibu anak. Gimana mau jadi wali kutub anak? Hmm, jadi ya maksudnya. Wakat sambani jual. Anak dikasih nama binatang lagi. Jual namanya. Nama binatang. Kunfus anggaplah kasih nama kadal, kodok. <laughs> ya gimana mau jadi orang soh? Soleh dikasih nama binatang. Walam yu'allimni minal kirtab harfan wahidan. Sama sekali satu huruf pun tidak diajarkan Al-Qur'an. Al gimana mau jadi ulama, alama? Tidak pernah diajari Al-Qur'an. Faltafata umat ila rajul. Sayyidina Umar menoleh kepada ayahnya. Apa yang dikatakan? Jita tasku uku ka ibnik. Kamu datang mengadukan kedurhakaan anakmu. Wakat akab tahu. Inti sudah durhaka terlebih dahulu qabla an ya'uqak sebelum anak inti durhaka sama inti. Inti durhaka berarti sebelum nikah kan gitu. Waktu nikah sama istri inti itu sudah durhaka karena inti memilih seorang budak punyanya orang majusi lagi. Coba budak punyanya orang soleh, budaknya Rasulullah misalnya masih enak kan? Ini sudah budak item punyanya orang kafir. Nyembahnya ber nyembah api lagi. Habis itu juga asakta ilaihi qabla an yusi ilaik dan kamu berbuat salah kepada anakmu sebelum anakmu berbuat salah kepadamu. Jadi sama-sama salah ini. Anaknya durhaka tapi juga ayahnya durhaka juga kepada anaknya. Yang ketujuh, kanat ammatul Habib Abdullah bin Husain wa Tahir bin Husain Ummu Kulsum. Saudara daripada ayahnya Habib Abdullah bin Husain Ya, berarti Habib Husin. Ya. Itu ada saudara perempuannya yang namanya Ummu Kulsum. Dia merawat. Kenapa? Karena semenjak kecil sudah ditinggal oleh ayahnya. Habib Abdullah bin Husin sama Habib Tahir bin Husin. Jadi ada Habib Abdullah bin Husin, ada Habib Husin bin Tahir, uh, juga ada Habib uh, Tahir bin Husin. Dua-duanya orang alim, orang besar, orang wali, orang top di zamannya ini. Saudara-saudara ini. Tapi dua saudara ini saling beradab, saling menghargai luar biasa. Dan dari didikan ibibinya sendiri ini ya, yang membidiknya Masya Allah menjadi orang besar. Jadi perempuan punya peranan betul ya dalam mendidik anak. Karena biasanya kan anak dari kecil kan semenjak kecil sama ibunya. Dari semenjak waktu hamil, yang hamil bukan bukan bapaknya kan. Yang laki-laki enak, yang hamil bukan ayahnya, yang nyusui bukan ayahnya, semuanya ibunya. Jadi semenjak hamil sama ibunya, nyusui sama ibunya, semenjak kecil dirawat oleh ibunya. Sudah wangi, sudah harum semuanya, baru diserahkan sama ayahnya. Habis itu namanya binnya pun bin ayahnya bukan bin yang capek ibunya. Nama eh, anaknya binnya kepada kurang ajar berarti laki-laki ini. <laughs> Kita teruskan. Tadi apa? Nah ini ya Sayyidina Abdullah bin Husin bin Tahir wa Tahir bin Husin. Ini Ummu Kulsum, saudara ayahnya. Wahia lati rabbathum, dia yang mendidiknya. Wa fi ba'dil ayyam sami'at min ahadin minhum kalimatan. Si bibi ini mendengarkan salah satu di antara mereka ini ada yang mengeluarkan satu kata mahyala iqah binisbalahum. Tidak pantas untuk seusia mereka yang masih kecil. Jadi tidak pantas, mungkin tidak pantas zaman dulu ya paling mengucapkan kata-kata apa. Jadi tidak pantas, dianggap tidak pantas menurut usianya. Binisbalahum. Apa yang dilakukan oleh bibinya? Fa'atad bisiwak, mengambil siwak. hu. Kemudian disiwak mulutnya, giginya. Hatta ademat lesatahu Dikeraskan ya, gosoknya dikeraskan sampai mengeluarkan darah daripada gusinya jadi mengeluarkan darah, berdarah habisnya. Sumakala tahu utful. Kemudian dia mengatakan kepadanya, utful, berludahlah. Falamma tafara ketika berludah, kharaja damun min famihi. Keluarlah darah yang begitu banyak dari mulutnya. Faqalat lahu, "Syuf." Kemudian dia mengatakan, "Syuf, lihatlah. Al-kalimatu istahalat dam." Kalimat yang kamu ucapkan sekarang berubah menjadi darah karena anak kecil Ya, berarti jadi kalau anak mengucapkan kata-kata kotor jadi darah nanti sakit ini namanya anak kecil jadi terbiasa seperti itu dari semenjak kecil sehingga ketika itu setelah itu kira-kira mengulangi lagi apa enggak kira-kira mengulangi lagi kalau kita dibiarkan bernyanyi kadang dengan nyanyian dewasa dan kata-kata yang tidak pantas tapi tidak ada marah tidak ada sanksi wa kemudian disuruhnya untuk bertau bertaubat yang terakhir, kedelapan Syekh Muhammad Al-Majzub. Ya, dikatakan ya, Syekh Muhammad Al-Majzub ini terkenal orang wali besar. Coba kita lihat ketika dididik oleh ayahnya Ya, dikatakan Rabbahu Abuhu dididik langsung oleh ayahnya tarbiyatan hasanah dengan didikan yang yang baik. Apa yang dilakukan? Qala kuntu fi sinni Dulu ketika aku masih kecil, sobi. Falamma ahalla syahru, ketika datang bulan istad'ani memanggilku. Abi ayahku. Ini cerita Syekh Muhammad Majlub sendiri. Waqala li kemudian mengatakan kepadaku hati kitab Allah. Ambil Quran. Si anak yang masih kecil ini masih lugu diambil Quran. Fa'ataitu bihi. Faqala tu'tina ahdallah. Ala hadal kitab. Kamu berjanji dengan perjanjian Allah dengan kitab ini annaka la ta'silaha fi hadzal syahr untuk tidak bermaksiat dalam bulan ini. Sumpah Quran loh ini. Jadi sampai diambilkan Quran disumpah anaknya. Sumpah dengan janji kepada Allah dengan Quran ini jangan kamu maksiat dalam bulan ini. Apa katanya si anak? Qala istashaltu syahr Aku anggap ah, cuma satu bulan, tidak apa-apa. Yang penting jangan satu tahun. Kan gitu, satu bulan tok. Setelahnya bebas. Istashhad itu salah, aku anggap mudah. Cuma satu bulan. Wa bayar bay'u sahar fi Akan lewat satu bulan dengan seben sebentar. Qultulahu akhirnya aku ucapkan. Itu kan unek-uneknya dia. Qultulahu na'am. itu ataitu ahdallah. Aku janji kepada Allah, anila asillaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah fi hada syahr dalam bulan ini. Wa wafaitu bi ahdi dan aku laksanakan jan janjiku. Walamma halla syahr sani ketika selesai sudah satu bulan, datang bulan kedua, ani aidan. Ternyata dia manggil lagi. Sudah bebas satu bulan kan selesai. Manggil lagi ayahku. Apa yang dilakukan? Akhadha alayya ahda anda asila fi hadha syahr. Mengambil lagi perjanjian, ngambil Quran lagi. Untuk berjanji lagi, bersumpah dengan Quran untuk tidak bermaksiat kepada Allah selama satu bulan. Padahal ini masih kecil ya. Ini padahal masih kecil wasara kulama ahala akhadha ahad dan setiap kali datang bulan yang baru setiap itu pula mengambil Quran bersumpah dengan Quran untuk bermaksiat kepada hatta rubitu ala tarkin maksiat sehingga aku terbiasa terdidik terbiasa untuk meninggalkan mak maksiat wa alif tu ta'amin sehari aku terbiasa melakukan ketaatan ibadah kepada Allah baca Quran itu biasa sudah sholat biasa zikir biasa tidak pernah maksiat semenjak kecil. Wan fataha babul bil janab al Muhammadi bahkan terbuka ya untukku ittisal bil janab hubungan dengan yang terhormat al Muhammadi yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi terbuka hubungan dia dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Dari eratnya hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW sampai dia mengatakan tu bin Nabi SAW ya godotan. Sampai aku ini bertemu dengan Nabi SAW bukan mimpi tapi dalam keadaan terjaga. Ini kan makom yang sangat-sangat tinggi. Ya, ketika bertemu dengan Rasul SAW dalam keadaan terjaga. Ini makom. Bahkan sebenarnya bukan hanya sekali berkali-kali juga dikatakan dalam riwayat yang lain, cerita yang lain, bahkan dia untuk memindah kursi dari tempat ke tempat yang lain musyawarah dulu kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ketika datang, ya Rasulullah, ya apa kursi taruh mana ini? Ini kursi urusan kursi, apalagi urusan yang yang lain. Jadi karena seringnya bertemu dengan Rasulullah SAW, ya ghadatan. Ada Syekh Muhammad Al-Majzum. Kata sorot af'ali kulluha, bahkan dikatakan sini af'ali kulluha bahkan sampai semua af'ali, semua pekerjaanku, semua yang aku lakukan bi amrin minhu sallallahu alaihi semuanya dengan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فاتب علينا واستر لنا أوراتي وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولى والأهل والإخوان وسائر حلاني آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي والحمد لله في البدء والتنا حمدا كثيرا دائم mahabbatina saim Ustaz apakah mudarat jika kita meminjam uang dari bank untuk modal usaha <clears throat> sangat madorot jawabannya sangat madorot karena apa karena bank bermuamalah dengan muamalah fasidah dengan jual beli yang tidak sah, muamalah yang tidak sah, tidak memenuhi syarat khususnya khususnya terlebih-lebih karena di situ bermuamalah dengan riba, bermuamalah dengan riba. Andai kata meminjam kalian meminjam uang tanpa ada syarat untuk membayar dengan yang lebih, itu pun sudah tidak boleh. Karena itu semuanya uangnya haram, uang subhat, uang yang berasal daripada sebab yang tidak dihalalkan oleh agama. Apalagi tentunya kalau dia minjem dari uang, kira-kira bayarnya lebih apa enggak? Ya pastinya dia bayarnya lebih. Dan kalau terlambat bayar juga akan menumpuk dan akan juga bertambah ya tagihan yang harus dia bayarkan kepada bank. Dan ketiga juga tidak ada barokahnya. Kalau sudah tidak ada e, istiqomah dalam agama, tidak ada keberkahan. Jadi siapapun banyak sudah cerita yang sudah bercerita yang pernah pengalaman pernah meminjam uang dari bank untuk usaha dengan pertanyaan sama seperti ini tapi bukan bertambah kaya bertambah rezekinya lancar tapi bertambah bank bahkan terbelit dengan utang yang banyak bahkan sampai dikejar-kejar oleh orang-orang karena hutangnya dia numpuk jadi tidak ada barokahnya lebih baik menghindar daripada yang seperti ini cari dengan cara yang lain aja الفاتحة إلى المصنف هذه الكتب والدينا والدكم واتنا واتكم أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم ولكنا ولجميع طلابنا وطالباتنا إنما كانوا فتى العارفين فتى الأكبر فتى الأعظم وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا يكون من العلماء العاملين من الدعاة كرد كربهم من وسيد المسالين من الهادي المهتدين غير الضالين ولا مدلين من المربين من المسالكين من المتخلقين بأهلك سيد المرسلين من المتابعين بسلف الصالحين متعلبين بآدابهم وارزقنا اهتداء بهم ارزقنا محبتهم ارزقنا شفاعتهم ارزقنا بجملتهم مدنا على ملتهم وان الله سبحانه وتعالى يفرد عن هذه الامه ويسع هذه الامه ويتوب بهذه الامه يرحم هذه الامه وينصر المسلمين ويهيك الكفار واليهود والنصارى والمشركين ويستر سمنهم ويفرج جمعهم وان الله سبحانه وتعالى يرزقنا لنا وكم جملتنا من المن دنيا من نافعا وأمنا متقبلا رزقا واسعا طيبا على هذه الدنيا صالح جامع وحدنا خير الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه